Maka Allah Ta'ala memuliakan para nabinya dengan ilmu, dengan wahyu Allah Ta'ala. Dan juga memuliakan para rasulnya yaitu dengan amal soleh yang didasari sebelumnya dengan ilmu. Bahkan juga para sahabat mulia karena mewarisi ilmu ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para utusan sebelumnya tidak mewariskan kepada umatnya kecuali mewariskan ilmu. Maka beliau mengatakan faman akhadahu akhadahu haddin wafirin. Siapa yang mewarisi ilmu dia mewarisi kebaikan yang sangat banyak sekali. Dan nomor dua, tiga bulan yang lalu insyaallah kita telah mengkaji atau kita dengar bahwa kita ini adalah umat yang mesti difitnah. Tidak bisa kita ini hidup tanpa fitnah. Dan karena Allah Ta'ala memfitnah manusia ini untuk diuji. Siapa yang benar keimanannya dan siapa yang yaitu dusta. Maka keimanan kita, syahadat kita, asyhadu an la ilaha wa anna Muhammad Rasulullah terbukti benar-benar kita bersahadat jika kita yaitu ketika diuji oleh Allah Ta'ala ini berhasil kita akan selamat dengan ya, kita selamat dari balaknya atau musibah dengan ujian itu dan itu Allah berfirman kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni katakanlah wahai nabi jika kalian senang kepada Allah Ta'ala maka ikutilah sunnahku yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kali ini kita akan membahas bagaimana kiat atau solusi agar kita terselamat berhasil ketika kita mendapatkan fitnah. Dan fitnah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Ada fitnah yang sifatnya kecil yaitu fitnahnya seorang suami difitnah dengan istri atau anaknya atau fitnah di dalam kekeluaran atau kekeluargaan atau di dalam tetangga. Namun yang dimasukkan di sini fitnah. Yang dimasukkan fitnah yang sangat besar yang mengguncangkan keimanan seseorang. Dan juga banyak orang itu keluar dari din karena besarnya atau dasarnya fitnah ini. Yaitu fitnah perpecahan umat. Fitnah nampak kebodohan dan hilangnya ilmu fitnah munculnya para ulama yang mestinya diharapkan untuk menyinari umat malah merusak umat ini dengan agamanya dengan Islam ini dan ini perlu kita yaitu sikap perlu kita cari jalan keluarnya terutama fitnah pada zaman sekarang menyebar bukan hanya lewat lisan dengan lisan lewat pula yaitu lewat internet dan juga yang lainnya dan banyak orang terjadi pembunuhan perpecahan karena fitnah ini. Maka solusi yang pertama kaum muslimin wal muslimat yang dimulakan Allah taala bagaimana kita menyibukkan diri dengan ilmu syar'i. Karena ilmu ini modal utamanya. Para anbiya yang Allah berikan kepadanya berupa ilmu. Ilmu syar'i maknanya ilmunya Allah taala yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menyebutkan ilmu syari, maka semua fitnah yang ada akan tertanggulangi di dalamnya. Karena itu para ulama sunnah walaupun di fitnah mereka tegar di atas sunnah dan mereka tidak sedih dengan adanya fitnah. Karena Allah Ta'ala mesti yaitu memfitnahnya kita. Kita dihadapkan dengan orang kafir, dihadapkan orang yang beriman yang memusuhi diri kita dan juga dihadapkan pula fitnah yang lainnya maka dengan ilmu kaum muslimin akan tertuntas karena ilmu ini bahkan nur cahaya yang menyinari semua kegelapan yang ada makanya Allah taala tidak memuji kecuali memuji orang berilmu dipujinya para anbiya para utusan Allah taala dipujinya para sahabatnya bahkan generasi sesudahnya adalah orang berilmu dengan dasar ayat dari surat Fatir ayat nomor 28. Maka Allah Ta'ala memuji para ulama innama yakshallaha min ibadihi ulama innallaha azizun ghafur Sesungguhnya hamba Allah Ta'ala yaitu yang paling takut kepada Allah. Hamba yang paling takut kepada temannya, takut melakukan kejahatan, takut meninggalkan larangannya, takut eh, takut meninggalkan yaitu perintahnya, takut menjalankan larangannya, dan takut pula mendapatkan azabnya yaitu para ulama. Kalau ulama yang dimaksudkan al ulama warasatul anbiya. Bagaimana beliau mengatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu yang mewarisi apa yang ditinggalkan oleh para utusan Allah Ta'ala. Maka kita umat Islam hendaknya mewarisi apa yang diwariskan, ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa Al-Quran dan juga berupa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita alhamdulillah, ya Tuhan, kita bukan men menyatakan diri kita sudah bersih tidak. Tapi alhamdulillah dengan kita menuntut ilmu, terasa akan ada suatu jalan keluar dari kesulitan. Yang kita tidak tahu menjadi tahu sebab dengan ilmu. Dan ini kita buktikan padahal kita menuntut ilmu itu masih sedikit. Bayangkan kalau kita menuntut ilmu seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siang malam masalahkan nikmatnya. Ilmu yang kita peroleh karena ilmu itu menyucikan hati. Ya, karena Allah mengatakan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikrullah itu menjadi tenangnya jiwa. Termasuk orang dikurung adalah ulama. Maka seandainya masyarakat secara umum ini atau anak didik kita ini mendapatkan ilmu syar'i yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alangkah indahnya. Tapi kita lihat apa yang diperoleh anak didik kita dan umat ini dikasih apa oleh orang yang punya ilmu. Sedikit orang yang menyampaikan ilmu jin. Itu pun juga kita dalam keadaan kena fitnah pula. Tapi kita hendaknya bersabar. Karena orang menyampaikan yang hak mesti difitnah. Tidak ada para anbiya yang tidak dimusuhi oleh orang kafir. Dan tidak ada para sahabat yang tidak dimusuhi oleh musuh-musuh Allah Ta'ala dan musuh orang beriman. Ya, jadi pertama bagaimana kita kaum muslim menyibukkan ilmu syar'i. Kalau waktu kita satu jam, dua jam menyibukkan ilmu syar'i, kita akan selamat dari fitnah. Yang nomor dua, Bagaimana kita senantiasa berpijak, berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman salaful ummah. Karena kita perlu pegangan. Manusia tidak bisa begitu saja lepas. Perlu ada yang dipegang. Bagaimana pegangan kita? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masalah kita sedang berselisih, Ketika ada fitnah maka Al-Quran yang yang kita baca. Bagaimana sikap Al-Quran? Bagaimana sikapnya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada fitnah? Ini pentingnya jangan ketika ada fitnah. Bagaimana menurut si fulan? jumlahnya banyak. Dan bagaimana menurut berita si Bagaimana menurut, menurut tokoh keliru? Ya, karena Allah Ta'ala tidak menyuruh kita untuk berpegang kepada pendapat orang. Bahkan juga Allah Ta'ala membencinya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah karihalakum salatan. Allah membenci kamu tiga perkara. Di antaranya kila wa Yang ini menyebar pada zaman sekarang. Allah membenci orang berkata, ini pendapatnya si fulan. Ini perkataannya tuhan. Kenapa kita harus menukil ini perkataannya si Fulan? Lalu solusinya dari si Fulan. Apakah Fulan itu mendapatkan wahyu? Apakah dibenarkan kitanya oleh Allah Ta'ala untuk berpendapat kepada pendapatnya orang? Nah ketika kita terjadi perselisihan bagaimana mengembalikan semua perkara ini kepada hukumnya Allah Ta'ala dan juga hukumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nah, inilah yang belum dilaksanakan. Ketika sibuk dihadapkan fitnah, bagaimana menurut Anda? Keliru. Mana cari dalilnya tuh? Ya, bagaimana Al-Qur'annya? Jarang kita jumpai ketika mereka sidang atau mereka itu sedang berkumpul musyawarah lalu kalau Allah taala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ini merupakan pokok bagi kaum muslimin yang membawa kebahagiaan mereka, jika ditinggalkan bagaimana mereka akan selamat dari fitnah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita bagaimana kita menjadi orang yang taifa mansurah. La tazalu taifatan min ummati zahirina 'alal haq. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 3544. Maka beliau bersabda, La tazalu ta'ifatun min ummati. Senantiasa sekolong dari umatku ini. Sekelompok dari umat ini. Bukan semuanya umatnya. Tapi beliau mengatakan, La tazalu ta'ifatun min ummati. Senantiasa ada sebagian umatku ini. Semoga kita termasuk ini yaitu zahirina alal haq menampakkan kebenaran yang hak dikatakan yang hak yang batil dikatakan batil bukan muzaroh orang itu mencari siasat nah, inilah mestinya kita kaum muslim kalau yang hak kita katakan hak selesai perkara yang batil kita katakan batil karena orang itu butuh keterangan di orang punya ilmu katakan ini batil katakan ini hak Bukan kita harus mengemas yaitu bahasa sehingga orang itu bingung dengan bahasa kita. Makanya Allah mengatakan ya yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Kulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar sekalipun dirasakan pahit. Dan juga Allah mengatakan wa kullahum qawlan baligha. Wahai Nabi, berkatalah kepadamu, eh, berkatalah kamu kepada mereka dengan ucapan yang meresap di dalam perasaan mereka. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan adanya sebagian umat ini sebagai saksi untuk bisa pada hari kiamat. Zahirina alal haq. Ada orang yang menampakkan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Tidak akan membahayakan kepada mereka orang yang menghinanya. Orang mencelanya, orang yang memfitnahnya. Karena yang hak kaum muslimin walaupun ditutupi apapun tetap hak. Yang batil walaupun dikemas dengan apapun tetap kelihatan batil. Wa qad ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Ya pentingnya kita sebagai orang terutama tokoh umat terutama orang punya ilmu yang Allah Ta'ala berikan kemuliaan ilmu bagaimana dia bisa menyampaikan yang hak sekalipun dirasakan pahit oleh orang Kita tahu bahwa obat itu umumnya pahit. Maka yang pahit lagi yang dirasakan oleh orang Islam adalah nasihat. Bakullahum kaulan baliqa. Nah, ini perlunya adanya orang yang istiqamah yang menyampaikan yang hak. Ketika muncul fitnah, orang sedang melakui fitnah, bagaimana orang yang hak ini menyampaikan fitnah? Ini adalah fitnah dan ini adalah solusinya. Kemudian juga yang nomor tiga, Ya, solusi atau kiat kita untuk menghadapi fitnah hendaknya kita menyibukkan diri dengan amal yang wajib dan sunnah. Ini untuk terhindar dari fitnah. Kita hendaknya menyibukkan diri dengan amal yang wajib dan sunnah. Dan alhamdulillah amal yang wajib itu banyak sekali. Sholat lima waktu. Kemudian juga orang itu menafkahi istrinya. Mendakwai. Dan membendung kemungkaran ya memerintahkan yang ma'ruf agar kita jujur agar kita tidak mengurangi timbangan banyak amal yang wajib dan juga amal yang sunnah kalau kita menyebutkan yang wajib dan sunnah kita jauh dari bahayanya fitnah karena umumnya orang yang jatuh kepada fitnah menyibukkan dirinya kepada hal yang bukan wajib ya Allah Ta'ala memberi kewajiban kita itu banyak sekali kalau masing-masing kita melaksanakan kewajiban terhindar kita dari fitnah. Sholat lima waktu kita lakukan di masjid. Sholat malam kita lakukan, sholat sunnah kita lakukan, siam sunnah kita lakukan, sodakoh sunnah yang wajib kita lakukan, maka kita akan terhindar dari fitnah. Karena amal yang baik menghapus kejahatan. Innal hasanati yudhibna syi'at. Sesungguhnya amal baik itu akan menghapus fitnah yang jelek-yang jelek ini. Banyak kita lihat di permukaan Dunia ini yang kita saksikan banyak orang yang tidak beribadah. Banyak orang yang melalaikan yang wajib. Banyak orang melalaikan sunnah. Maka akhirnya apa? Fitnah bertambah besar. Ya, jadi kita sibukkan diri kita untuk kepentingan diri kita. Jangan menyibukkan diri untuk kepentingan yang lain yang kita tidak tahu urusannya. Karena untuk kepentingan umat ada orang-orang tertentu yang menangis dalam masalah ini. Karena tidak semuanya perkara fitnah harus dihadapi oleh semuanya orang. yang menghadapi fitnah yang perpecahan umat adalah ulama-ulama sunnah adalah waliul amri maka bagaimana kita tidak ikut campur dalam hal ini tapi kita menyebutkan diri dengan ibadah kenapa jumlah orang yang beribadah itu lebih banyak daripada jumlah fitnah kalau kita orang ahli ibadah tidak akan kena fitnah oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan kepada kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Nah, yang mana hatinya bersumber dari salah seorang sahabat namanya Ummu Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya Ummu Salamah? Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fazi'at. Beliau bangun malam dalam keadaan rasa takut. Ya, rasa takut. Rasa takutnya apa? ya subhanallah, maha suci Allah. Mada unzila minal khazaini. Apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dari perbendaraan dunia pada malam ini. Dia sedih ketika adanya harta benda yang banyak. Karena itu adalah fitnahnya umat ini. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan, Al-ana ala inna li kulli ummatin fitnah. Ingatlah semua umat dahulu difitnah. Wa fitnatu ummati al-mal. Fitnahnya umatku ini adalah orang yang rakus dengan harta. Bayangkan dengan merebut harta ditinggalkan dakwah tauhidnya. Karena merebut kedudukan dihalalkan yang haram, yang haram dihalalkan. Ya. Maka beliau mengatakan, ma, yaitu sedih apa yang Allah turunkan berupa harta benda yang banyak malam ini. Wa madza unzila minal fitan. Dan apa yang Allah turunkan berupa fitnah berupa harta ini. Lalu dia mengatakan mayyukidu sawahibal hujurat. Siapa yang membangun yang membanguni ya teman tidur saya. Maknanya istri-istrinya. Siapa yang membangun istri-istri saya? Beliau bangun sholat ya yaitu mendapatkan berita dari Allah Taala tentang fitnah harta tentang fitnah yang muncul karena harta lalu beliau mengatakan mayyukidu sawahibal khujurat. siapa yang membanguni teman-teman tidur saya maknanya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likai yusallina supaya wanita-wanita ini supaya istri-istri kita menjadi orang yang salat subhanallah malam beliau salat Bagaimana bisa membangun istrinya? Nah, karena orang sholat adalah orang yang dijaga oleh Allah Ta'ala dari kemungkaran. Inna sholat tanha anil faksai wal mungkar. Ini solusi. Ya. Kalau kita menyebutkan diri dengan sholat yang wajib, sholat sunnah kita tenang. Lihat orang-orang yang sifatnya orang awam, tidak sibuk dengan internet, tidak sibuk dengan membaca YouTube yang lainnya. Tenang saja. Beda dengan orang yang buka terus. Kenapa tidak dibuka Al-Quran? Yang itu ayat Allah Ta'ala. Satu huruf kita mendapatkan sepuluh pahala. Membaca tidak terampil mendapatkan dua pahala. Pahala membacanya. Pahala kita sulit membacanya. Tapi kenapa yang dibuka berita yang buat bingungnya seseorang? Tidak ada solusi. Kita hanya dicekoi dengan berita yang menyakitkan hati. Ya, lalu tidak ada solusinya. Tapi kalau kita baca Al-Quran, subhanallah. Apa katanya Allah Ta'ala? Ala bidikrillahi tatmainul kubur. Ingatlah dengan zikrullah akan menjadi tenang hatimu. Wa idha tuliat alaihim ayatuhu zakatuhum iman. Para mu'min itu kalau dibacakan oleh Allah Ta'ala atau dia baca sendiri malah bertambah imannya. Bukan bertambah fitnahnya. Maka Rasulullah SAW memberitahu ketika mengatakan siapa yang membangun istri saya ini. Lalu dia mengatakan rubba kasiatin fit dunya. Berapa banyak wanita berbaju di dunia ini. Ariatun fil akhirat telanjang di akhirat. Gimana mana telanjang di akhirat? Banyak wanita yang sibuk dengan keindahan dunia di akhirat dia tidak punya apa-apa. Malah masuk neraka karena sebab tidak punya anak. Nah, ya. Jadi bagaimana kita menyebutkan diri kita, memerintah anak kita, istri kita, saudari kita, orang tua kita. Yang itu adalah bagian daripada ayat ya ayyuhalladzina amanu hu anfusakum wa ahlikum Orang ya ya beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ditinggalkan istrinya tidak diurusi, anaknya tidak diurusi, kemana saja diurusi urusannya orang. Membuka masalah urusan fitnah. Naudzubillah min dalik ya menuntut orang untuk melaksanakan hukum Islam sementara istrinya telanjang nggak diurusi putrinya tidak tahu urusan tidak diurusi anaknya kemana pergi tidak diurusi gimana mengurusi orang lain orang itu paling baik adalah mengurusi diri yang se sebelum mengurusi yang lain makanya beliau uh, Umar bin Khattab mengatakan hasibu qabla antu hasabu kontrol dirimu periksa dirimu sebelum kalian diperiksa kalau kita kaum muslimin masing-masing berurusan untuk memperbaiki diri kita, ya, memperbaiki pula anak kita, istri kita, kita selamat akan dari fitnah. Karena fitnah itu muncul karena kebodohan. Karena fitnah itu muncul dari orang yang tidak beribadah kepada Allah Taala. Karena fitnah itu muncul bagi orang yang tidak memperhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pentingnya kita bagaimana kita terhindar dari fitnah supaya tidak tertarik ke sana kemari sibukkan diri kita dengan ibadah karena ibadah yang wajib yang sunnah ini untuk kita Allah mengatakan man amila salihan fali nafsi orang yang beramal saleh untuk dirinya wa man asaa fa'alaiha maka orang berbuat jahat kembali kepada hukumannya terhadap dirinya bagaimana kita meninggalkan amal saleh padahal itu keuntungannya untuk diri kita Lalu mengurusi orang yang lain yang kita tidak ada haknya. Yang belum tentu kita bisa mengurusinya. Pertama, makanya Allah Ta'ala perintahnya kepada kita. Yaitu, Ku'amfusakum wa'alikum nar. Baru kita melangkah yang lain. Allah mengatakan, Wal'asri innal insana lafi khusri. Demi masa, semua manusia dalam keadaan rugi. Illa ladhina aman. Kecuali orang yang beriman, orang berilmu. Bagaimana nah, ilmu yang ada itu kebutuhan untuk mengurus diri kita. Wa amilu Ya. Dan beramal soleh. Gimana kita berilmu? Yang wajib kita amalkan, yang sunnah kita amalkan, yang haram kita tinggalkan, yang makro kita tinggalkan, yang tidak ada gunanya kita tinggalkan. Menjadi baik kita. Kita akan selamat dari fitnah. Baru setelah itu watawasau bil haqqi ini hak kalau kita mampu untuk menyampaikan dakwah. Tawasau bil haqi. Sampaikan dakwah kepada umat. Agar mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Makanya kalau muslimin wal muslimat kita itu punya ilmu sedikit. Dakwai orang itu dengan ilmu. Ayo sholat jamaah. Ayo kita berpuasa sunnah. Ayo kita bersodakoh. Tidak akan muncul fitnah. Jadi fitnah itu muncul karena berita-berita yang bohong. Karena perkataan orang itu fulan bicara ini, ini fulan bicara ini. Tapi kalau umat ini kita dakwai dengan Al-Quran, sejuk hatinya. Sampaikan di masjid. Jadi masjid jangan koran yang dibaca. Jangan internet yang disampaikan. Masjid di rumah Allah Ta'ala. yud karufi hasmullah. Disebut nama Allah, disebut Al-Quran. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai memilih khotib yang mana kita khutbah membawa politik. Ya, Solusinya dari politik pula. Politik syar'i adalah sudah ada dalam Al-Quran. Bagaimana menuntun kita supaya menjadi orang yang baik. Karena Allah Taala menjelaskan, eh, karena Allah Taala menjelaskan masjid untuk zikrullah, untuk salat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang Arab Badui kencing di masjid, masjid ini bukan untuk kencing, Fa'innama yukra'u al Qur'an. Dibaca Al-Quran. Untuk sholat, untuk zikir. Nah, selanjutnya. Perlunya kita yang nomor empat. Berlindung kepada Allah Ta'ala dari malapetakannya atau musibahnya fitnah. Ya. Karena Allah Ta'ala yang menguji kita. Untuk diketahui kebenaran iman kita. Maka hendaknya kita memohon atau berlindung kepada Allah Ta'ala dari musibahnya fitnah. Bukan kita berlindung dari fitnah, karena tidak mungkin kita akan lepas daripada fitnah. Tapi bagaimana ketika datang fitnah, kita ini selamat. Diibaratkan ketika kita melalui jalan yang bengkok, yang banyak berlubang, kita tidak jatuh. Namun kita tetap melewati jalan itu. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ta'awwadhu billahi minal fitan." Berlindunglah kamu kepada Allah taala dari jeleknya fitnah. Dari musibahnya fitnah, ma dhahara min hawa ma batona. Apa yang nampak fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak. Jadi beliau memerintah kepada umatnya Taawwadu billahi minal fitan. Berlindunglah kamu kepada Allah Ta'ala dari buruknya, dari musibahnya fitnah. Nah, fitnah jamak di sini. Banyak fitnah-fitnah. Madhara baik fitnah yang nampak yang kita saksikan. Atau ama batona dan juga fitnah yang tidak nampak. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi penjelasan kepada kita semuanya di dalam surat Al-Mumtahanah. Ayat nomor 10. Kita perlu berlindung kepada Allah Ta'ala dari jahatnya orang kafir. Dari bisikannya orang kafir. Dari tipu dayanya orang kafir. Karena orang kafir itu musuh Allah. Karena itu musuh jadikanlah musuh. Jangan juga jadikan kawan. Berapa banyak orang itu menjual agamanya karena bergaul dengan orang kafir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diperintah Allah Taala berdakwah semuanya orang kafir. Tapi tahu, beliau mohon perlindungan kepada Allah Taala dan sampai ketika mendawai orang kafir katut dengan orang kafir. Ya, karena orang kafir dilebihkan oleh Allah Taala banyak Hartanya, wilayahnya, kekuasaannya. Sampai beliau itu ditawari, "Eh Muhammad, kamu itu berdakwah maksudnya apa?" Ingin wanita yang cantik, silakan pilih salah satunya. Ya, ingin jabatan, aku akan beri. Ya, ingin wilayah, aku akan beri pula kedudukan. Semua ditawarkan oleh ya kepada Rasulullah SAW orang kafir ini. Tapi Allah Taala menjaganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terpengaruh dengan kedudukan, dengan harta, dengan wanita yang lainnya. Karena Allah Ta'ala telah menjaga beliau. Dakwah, tauhid, inilah yang dikembangkan. Sekalipun pertamanya banyak fitnah, diusirnya beliau. Orang yang beriman, yang masuk Islam, dianiaya. Sampai Bilal bin Rabah, seorang budak yang masuk Islam, dianiaya oleh pemiliknya. Ya, dipanaskan di tengah api. Tapi Abu Bakar yang membelinya. Radiyallahu anhu Begitu awalnya Islam itu gharib, aneh dan akan berakhir pula Islam itu dengan keanehan. Bada al-Islam ghariban kama bada bada al-Islam ghariban fa sayaudu ghariban kama bada. Islamnya akan dianggap aneh semisal pertamanya. Rasulullah SAW mengajak mari kita beribadah kepada Allah Taala. Bangsa Arab menyembah Lata wal Uzza wal Manat Nah akan aneh pula pada zaman sekarang. Ya. Ketika kita menyampaikan sun, sunnah karena sudah memasar bid'ah dianggap aneh sunnah ini sehingga dimusuhi. Tapi Rasulullah tetap bersabar. Para sahabatnya bersabar sampai diusir dan Allah Taala mengizinkan untuk hijrah. Namun kemenangan kepada Rasulullah Sallallahu untuk Rasulullah Sallallahu dan juga untuk para sahabatnya dengan sabarnya dengan kesungguhannya dan istiqomahnya. Nah, kita juga begitu kalau muslimin. Jika Rasulullah SAW difitnah, diuji, namun Allah Ta'ala menolong mereka dengan istiqomahnya dan bersabarnya, maka kita akan ditolong oleh Allah Ta'ala jika kita ini istiqomah dan bersabar ketika menghadapi suatu musibah. Di antara doa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu yaitu surat Al-Mumtahanah ayat nomor 10. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim Ya Allah janganlah engkau jadikan kami ini menjadi bahan ujian, bahan fitnah untuk orang kafir. Nah, perlu kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi ketika ada fitnah, Ya Allah selamatkan kami ini dari fitnahnya orang ahli bid'ah dari fitnahnya orang musyrik, dari fitnah orang kafir karena mereka itu musuh kita tidak ada yang bisa melawan mereka kecuali Allah maka permohonan kita mohon kepada Allah taala rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafar waghfir lana ya Allah ampuni dosa kami ini rabbana innaka antal azizul hakim ya Allah engkau zat yang maha menang maha bijaksana menghukumi hambanya ya Ketika ada fitnah jangan lupa kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Allahumma ini a'udzubika min su'il fitnah. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari jahatnya fitnah. Dan juga Rabbana la Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Demikian juga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memohon kepada Allah Mohon perlindungan ketika adanya fitnah. Apa katanya? Na'udhu billahi min su'il fitah. Ya. Na'udhu billah aku berlindung kepadamu ya Allah dari jahatnya, dari jeleknya fitnah. Karena fitnah mesti tiba. Ya ibaratkan kita kehujanan, itu adalah fitnah. Bagaimana kita selamat tidak kedinginan dan juga yaitu walaupun kena hujan tapi kita selamat, kita tetap sehat. Walaupun ada panas batin, karena panas ujian dari Allah Ta'ala. Bagaimana kita berusaha meringankan agar badan kita tidak panas. Demikian juga adanya fitnah. ya Karena fitnah itu mesti meliputi kita. Kapan kita tidak difitnah? Kalau kita sudah meninggal Ya, jadi jangan lupa ketika ada fitnah kita berlindung kepada Allah. Karena Allah Taala yang menjadikan fitnah dan Allah Taala akan eh, Allah Taala yang memadamkan fitnah itu dan juga yang menyelamatkan hamba yang beriman dari fitnah. Selanjutnya, yang nomor lima. Solusi agar kita tidak kena fitnah, ada bahayanya fitnahnya Jepang, kita hendaknya menghindarkan diri dari orang-orang yang menyebutkan menyebutkan dirinya dengan fitnah. Hindarkan diri kita dari orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan fitnah. Bagaimana si Fulan, bagaimana si negeri ini, bagaimana nanti masa depannya. Enggak usah kita dengar. Karena mereka hanya menyampaikan berita tidak ada solusinya. Ya, membuat panasnya hati, membuat panasnya umat, tapi nggak ada jalan keluarnya. Karena ada orang datang isi isinya kabarnya beritanya begini. Oh tadi malam begini, kemarin begini, tadi pagi begini. Kenapa tidak ayat Al-Quran disampaikan? Alhamdulillah tadi saya membaca ayat surat ini nomor sekian Allah memerintahkan kita begini. Nah. Tapi setan yang ada di tubuh kita, jin yang kafir bukan itu yang kita disuruhnya. Nah, bayangkan kalau ketika orang mendapatkan berita, cekat di sini, hafal dia, dikasih kabar istrinya, anaknya, sana kemari, seolah-olah dia sebagai orang pembawa berita. Tapi kalau ada taklim, belum tentu pulang, ya istrinya dikabari, keluarganya dikabari. Bahkan belum tentu pula kita pulang lalu kita membaca kembali. Inilah fitnah pada zaman sekarang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika turun ayat mengulang-ulang sampai Allah menegur la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi Wahai Nabi, jangan terburu-buru kamu membacanya. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. La idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Begitu Rasulullah SAW menyebutkan diri dengan ayat Allah Ta'ala. Bukan menyebutkan diri dengan berita yang dibawa oleh orang kafir. Tidak. Nah, bagaimana dengan kita? Sahabat Umar radhiyallahu anhu tidaklah melanjutkan 10 ayat yang dia bayar melainkan difahami artinya dia amalkan baru melanjutkannya diulang-ulang ya sehingga mereka menjadi kufat orang yang hafal namun kita lah kita itu menyadari bahwa keimanan kita kita menuntut ilmu ini belum semisal para sahabat radhiyallahu anhu menuntut ilmu kita selesai pulang sudah jelas para ulama ketika mendapatkan ilmu dilihat kembali ditulis kembali dihafalnya dimurajaah diulang-ulang ya tapi banyak kaum muslimin sekarang bukan murajaah kepada din tapi murojaah berita. Nah, ya sudah disebutkan diulang lagi. Dimasukkan di apa itu WA diulang lagi berita ini. Dan ayo lihat kalau kita punya WA jangan ngasih berita-berita yang tidak benar. Kalian baiknya antum katakan ini kalau Allah Taala nikmat kita. Ya, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nikmat. Kemarin istri dapat telepon. Ini sahabat nanti menangis nih anak ini iya, anak ibu kok tahu anak ibu sedang kecelakaan ada nangis ya saya tahu ah, saya yang menerima kecelakaan apa kamu bohong ya saya anak saya di rumah semuanya oh ini pamannya saya tidak punya paman bayangkan begitu berita itu ya Agar dia dapat duit ini di rumah sakit ada anak yang menangis saya tidak punya anak Anak saya di rumah semuanya. Nah, kadangkala kita ya ada lagi yang sifatnya yaitu berita-berita bohong kalian akan mendapatkan sekian juta maka harus bayar dulu sekian. Nah, itu bilang mendali. Kalau kita bayar, membaca tilawatul Quran, subhanallah. Tidak dibohongi kita. Membaca hadis Rasulullah SAW tidak dibohongi. Ya, makanya harus hati-hati. Kita WA yang lain jangan sampai kita keluar dari mulut kita kita membaca berita bukan membawa tenangnya jiwa tetapi membawa karutnya jiwa. Kemudian juga berikutnya tadi yaitu hendaknya kita menghindarkan diri dari orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan fitnah. Apa katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hati yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 7082 maka seorang sahabat namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satakunu fitanun maka akan banjir fitnah-fitnah. ya, akan turun hujan yang berupa fitnah. alqaitu fiha khairun min alqaid Orang yang duduk itu lebih baik daripada yang berdiri. Ya. Duduk dia, nggak menghiraukan fitnah itu, nggak ikut campur dia. Lebih baik daripada orang berdiri, karena orang berdiri melihatnya. Wal qaimu khairun minal mashi. Maka orang berdiri lebih utama, lebih baik daripada berjalan menuju kepada fitnah itu. Jadi fitnah itu jangan didekati. Kita jauhi. Ya. Ketika ada fitnah ini kita tidak usah ikut campur wal masi fiha khairan min as-sa'i maka yang berjalan itu masih lebih baik daripada yang lari segera untuk melihat fitnah itu wa man tasarraf ala bar siapa yang ingin melihatnya ingin menjatuhkan dirinya kepada fitnah itu tastasrifu maka fitnah itu akan menjumpai dia akan menelan dia Jangan mencoba kita ikut campur dalam rangka dalam urusan fitnah Ya, karena apa ya mengurusi fitnah ini harus orang punya ilmu. Ya, ketika ada hurura serahkan kepada pihak yang wajib. Serahkan kepada orang punya ilmu, jangan semuanya ikut bicara. Apa katanya faman wajada malja'an? Barang siapa yang menjumpai tempat perlindungan ketika menyebar fitnah itu wa ma'adan dan tempat untuk kita bersembunyi fal ya'udzabihi maka hendaknya berlindung. Tak cari tempat berlindung, menjauh. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, "Man wajada malja." Siapa yang ketika turun nampak fitnah dia yaitu menjumpai tempat untuk berlindung, tidak pergi ke tempat fitnah itu, fal ya'ud fal ya'ud bihi, maka hendaknya dia berlindung di tempat itu. Untuk apa? Menjauh fitnah. Karena fitnah ini kalau banyak orang yang datang pertama menyebar. Tapi kalau orang itu memfitnah kemudian benar dan dia mati fitnah itu. Bayangkan mereka ini kalau mem, mem, dia itu membuat fitnah di YouTube yang lainnya, kita tidak membaca, tidak ada faedahnya mereka. Ya, tidak ada faedahnya. Mereka menampakkan baju-baju yang telanjang itu kalau wanita muslimah tidak memberi, tidak laku. Karena tapi karena mata manusia itu ingin melihat, oh itu baru, itu baru, semuanya baru hanya diambil. Padahal mereka ingin merusak kaum muslimin ini dengan beberapa cara. Dengan model ya, dengan beberapa warna atau yang lainnya. Kalau kita hanya hidup sederhana masalah urusan dia nggak laku. Karena apa? Yang banyak membelinya itu kaum muslimin. Produknya dari orang kafir, peminatnya dari kaum Bayangkan kalau sekarang banyak orang yang sifatnya tidak mau nonton TV yang maksiat. Tidak laku TV itu. Tapi karena kita tidak membaca Al-Quran, akhirnya membaca sesuatu. Tidak membaca khatis Rasulullah SAW membaca. Kenapa? Orang ingin membaca dia. Orang yang melihat. Ketika dia tidak melihat yang baik, akan melihat yang Ketika dia tidak mau minum yang halal, akan minum yang haram. Karena manusia butuh minum. Ketika dia tidak bergaul dengan orang yang soleh, maka dia akan bergaul dengan orang yang jahat. Karena manusia ingin bergaul. Makanya di sini dijelaskan ketika ada fitnah, bagaimana kita bisa lari dari fitnah itu. Jangan mencoba kita ingin menyelesaikan fitnah itu. Ya, nilai yang kita dapati berapa banyak orang tidak tahu din terjun dalam fitnah. Orang juga tahu jin menyibukkan dirinya. Bayangkan kalau kita mau membaca WA kita. Datang 100 WA dibaca semuanya. Berapa menit yang hilang. Ya. Nah, membaca belum lagi membaca kadang-kadang menyakitkan hati. Dijawab dengan emosi. Jawab lagi dengan emosi. Habis waktu kita. Ya. Kalau ada sesuatu yang memfitnah, dah hapus-hapus. Ya, kita menghidupkan internet satu jam lain dengan hanya lima menit. Karena terang terasa mungkin untuk melihat ini. Bagaimana si fulan, bagaimana si fulan. Ya. Oleh karena itu kita berangkat telur. Nah ini kita harus hati-hati. Dengan ilmu din dan rasa khasyatullah kita akan bisa menjaga diri kita. Makanya banyak orang yang sebanyak Ustaz, saya gabungan jangan. Ya. Kalau mau nanya silahkan. Kalau ada berita yang baik, ada manfaat, boleh tidak? Saya tidak perlu. Saya sibuk. Nanti kamu membuka sekian banyak minta pendapat, minta pendapat. Ini bukan tidak boleh. Tapi kita harus bagi waktu. Berapa jam kita baca Al-Quran. Dan berapa jam kita melihat HP kita. Ini juga fitnah. Ya, Silakan kalau umpamanya perangkat yang lunak ini untuk menyimpan ayat Allah Ta'ala, hadis, ya, kadang -kadang kita itu mendownload buat datang wanita di depan kita yang berjoget naudzubillah min dzalik. Baca Al-Qur'an itu. Makanya kalau baca Al-Qur'an berarti Quran mushaf. Ya. Dan kadang -kadang kita membaca kita silent akhirnya muncul SMS. Qur'annya diberhentikan juga SMS-nya dibaca. Muncul pula WA-nya. Ya, dikabar ini tolong buka YouTube dan ini nanti akan ada buka. Enggak nah, tahu kalau seperti itu. Ya. Dan berapa banyak anak kita terjerumus dalam masalah ini. Quran itu kalau Allah tidak dibaca. Quran itu yang ucapan manusia yang salah dan banyak salahnya dibacanya. Ini fitnah yang harus kita fahami. Selanjutnya, Berpikir yang nomor enam berpikir tentang akibatnya sebelum melangkah. Ya, kadang -kadang kita untuk kalau ada fitnah terangsang kita untuk bagaimana ikut menyelesaikannya. Dan melangkah kadang -kadang kita tidak berpikir bagaimana akibatnya. Berapa banyak ketika orang itu dihadapkan dengan fitnah, cepat sekali tanggap. Ini harus demo ini. Harus diunjuk rasain. Ini harus diluruk dia. Padahal kita belum tahu berita itu benar atau tidak. Ya, ini harus kita pahami. Jadi jangan sampai kita berbuat sesuatu yang nanti kita merugikan sendiri. Ketika orang bertengkar dengan istrinya emosi, pulang saja kamu di rumah. Ternyata pulang satu jam dia bingung. Mana istri saya? Kenapa disuruh pulang di rumah? Kita dia kita dibuat oleh Allah Taala senang dengan istri, dibuat pula musuh dengan si istri. Maka kita hendaknya hati-hati. Berpikir sebelum kita melangkah. Mana dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada Aisyah. Kalat Aisyah berkata Aisyah, سألت رسول الله صلى الله alaihi wasallam anil khitri. Saya menanya kepada Rasulullah SAW tentang Hijr Ismail. Hijr Ismail di dekat Ka'bah ada apa? Hijr Ismail. Kala huwa minal al-baiti katanya Rasulullah SAW itu termasuk Ka'bah. Tapi di situ dilingkari di luarnya Ka'bah. Itu termasuk Ka'bah. Yang kita sholat tidak boleh di situ. Ya karena itu termasuk Ka'bahnya, sholat di luarnya. Apa katanya? Mama na'ahum Ayu ayyudkhiluhu?" Kenapa hai Nabi kok tidak dimasukkan saja Hijr Aswad itu ke dalam Ka'bah ini? Olah jawabnya beliau ajazat bihim nafaqah. Waktu itu enggak punya duit. Untuk memasukkan itu butuh duit. Orang-orang saat itu miskin dia. Qultu fama sa'nu babihi murtafi'an wahai Nabi, kenapa pintu Ka'bah itu kok tinggi ya? Kok enggak dekat saja dengan dataran yaitu lantai itu sehingga orang mau masuk gampang kok ditinggikan? Apa jawabnya? Qala dalika fi'lu qaumika. Itu pekerjaan kaummu liyadkhuluhu man sa'u. Apabila ada orang berkeinginan untuk naik, ya diizinkan bisa naik dengan lewat tangga. Wa yamna'uhu man sa'u. Agar kaum itu bisa mencegah orang yang ingin masuk. Sebab kalau tinggi kan butuh tangga. Tapi kalau itu rendah, semuanya orang akan masuk. Maka dengan tinggi itu orang akan naik pakai tetangga. Berarti diketahui oleh penjaganya. Olah. Walaula katanya beliau, walaula qaumuki khatisi'atin bi kufrin. Bayasa seandainya kaum ini yaitu bukan baru saja dia keluar dari Islam. Karena orang baru masuk Islam eh, keluar dari kufur. Baru saja mereka itu masuk Islam. Karena orang baru masuk Islam terkesan dengan apa? Terkesan pula yaitu dengan kekufurannya. Masih melengket bekas-bekas kufur. Seperti orang kalau sudah keluar dari ahli bid'ah, itu masih ada yaitu benih-benih entah ucapannya tindakannya Wahai Aisyah, seandainya kaum itu bukan baru saja meninggalkan kufur ini, ya. La itu tentu aku akan berpikir. Hal ughayir, apakah aku akan buat pintunya itu dekat dengan tanah sehingga gampang masuk. Namun saya berpikir kalau saya rubah kaummu akan marah. Ya, karena ini jasa mereka. Makanya Rasulullah SAW bahkan juga para ulama sampai sekarang membiarkan itu kalau itu dirubah akan ramai orang. Nah, orang yang tidak paham. Ini menunjukkan ketika kita melangkah, ya, maka kita hendaknya melihat akibatnya. Akibatnya tambah baik atau tidak. Rasulullah SAW mau membunuh tokohnya orang munafik siapa itu? Abdullah bin Ubay bin Salam Karena memang mereka, eh, karena memang dia itu musuh dan juga mau membunuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau berpikir, ya teman-temannya Abdullah bin Ubay ini banyak masuk Islam. Ya, jadi ini tokoh orang munafik, tapi teman-temannya yaitu terkesan dengan dakwahnya beliau masuk Islam. Nah, kalau beliau membunuh akan ada orang bicara, ini kenapa ya Muhammad kok membunuh teman saya, tokoh saya. Ya. Sehingga beliau tidak jadi membunuh sampai anaknya masuk Islam apa katanya ya Rasulullah. Kalau kalau Rasulullah SAW membunuh ayah saya, biar saya saja yang membunuh. Saya akan yaitu antarkan kepalanya orang tua saya ini kepada beliau. Subhanallah ya Allah. Rasulullah SAW ketika melangkah bukan gerudak geruduk, tetapi lihat akibatnya. Maka orang yang demonstrasi apa akibatnya? Menyelesaikan perkara? Belum tentu. Yang jelas kerusakan banyak sekali. Akibat kerusakan-kerusakan. Maka bagaimana demonstrasi tidak dihantam dengan demonstrasi. demonstrasi. Kerusakan tidak dibalas dengan kerusakan. Karena Rasulullah SAW berpesan kepada Muad bin Jabal, Fa'ad bi sayyatal hasan. Kejahatan tutup dengan kebaikan. Ya. Innal ini yudhibna sayyat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menutup kejahatan. Ya. Jadi kita jangan sampai ter terbakar dengan emosi. Kalau dia berontak, akan berontak. Cari jalan yang lebih ringan, yang lebih baik, yang lebih berhasil. Ya. Kadang-kadang kita itu memang sengaja dibuat untuk kita itu perang. Agar kerai satu sama lain sehingga tahu orang-orang yang tidak tahu. Hati-hati. Dan itu caranya musuh. Pada zaman Belanda juga umat Islam diadu satu sama lainnya. Sekarang umat Islam dipetak-petak dia. Ya, dibuat supaya dengan alasan kalau kita ini berpecah belah maka kita akan bisa berlomba-lomba mencari kebaikan. Fastabiqul Tapi kenyataannya bukan fasadul khair, fasabiqus sarrat. Nah, ya, maka kita harus hati-hati, jangan sampai kita bertindak lalu tindakan kita bukan membawa maslahat tetapi membawa kehancuran. Maka ketika ada berita ada yang lainnya kembalikan pada orang punya ilmu ya agar kita tidak menjadi sebab orang yang yaitu pertama melakukan satu kerusakan. Ya. Oh ya, baik kita dengarkan Adam dulu. Nah, silakan Adam. Baik, kita lanjutkan. <clears throat> Yang nomor tujuh, kiat untuk kita menghadapi fitnah supaya kita tidak terjerumus di dalamnya. Hendaknya kita mengambil faidah sejarah yang lalu. Sejarah itu penting. Ibrah menjadi pelajaran dan alhamdulillah fitnah-fitnah yang muncul pada zaman sekarang ini pada dasarnya telah dialami pula pada zaman dahulu. Seperti bagaimana menyikapi ketika umat ini menjumpai pemimpinnya dianggapnya berbuat zalim. Inilah fitnah pada zaman sekarang. Ketika melihat pemimpinnya ada suatu tindakan yang tidak disukai, maka surat mungkin mereka mengajukan, eh, mengajukan satu kodeta. Baik kodeta yang berupa fisik atau kodeta yang berupa berita. Disebarkan ke sana kemari. Ini fitnah. Dan kita lihat berapa banyak negara yang hancur karena tingkah laku yang tidak benar ketika menyikapi pemimpinnya yang diduga itu zalim. Al Hasan Al Basri rahimahullah saw, seorang kibaru tabi'in. Dia mengatakan sesungguhnya kebudiman pemimpin yaitu Hajjaj bin As-Saqafi gubernur Irak yang membunuh sahabat yang memecah Ka'bah Ka'bah itu mau dipecah sahabat dibunuh apa katanya Al-Imam Hasan Al-Basri ini adalah merupakan azab Allah. Ini azab Allah. Maka azab Allah bukan di kita hadapi dengan kekerasan. Gimana azab Allah kita hadapi dengan kekerasan? Tetapi hendaknya dihadapi dengan sopan santun dan juga merendahkan diri kepada Allah. Ini perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala kibar tabi'in. Dia mengatakan Kedaliman pemimpin seperti Hajjaj bin As-Saqafi. Ya, memimpin. Tapi kemudian dibunuhnya sahabat. Kemudian juga dirusaknya Ka'bah. Apa katanya? Ini adalah azab Allah. Karena satu saat kecurangan pemimpin itu disebabkan karena ulah rakyat yang tidak benar. Dan memang betul. Karena pemimpin dipilih oleh siapa? Rakyat. Jadi kesalahan dari rakyatnya. Maka apa katanya Al-Imam Hasan al-Basri? Jangan dihadapi fitnah kecurangan pemimpin itu dengan kekerasan. Karena itu azab Allah. Hadapilah dengan sopan tawaduk memohon kepada Allah. Maka Allah lalu membacakan ayat. Ayat yang dibaca oleh Al-Imam Hasan al-Basri ini Rasulullah taala yaitu surat Al-Mu'minun ayat nomor 76. Walakad akhadnahum bil adab, Maka sungguh kami pernah menimpakan adab kepada mereka. Famastaqanu li rabbihim. Tetapi mereka itu tidak tunduk kepada Allah. Tidak memohon kepada Allah Ta'ala. Wa ma yatadara'un. Dan di dalam mereka itu merendahkan diri. Dihancurkan mereka ini oleh Allah Ta'ala. Karena mereka tidak memohon kepada Allah Ta'ala dan tidak merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Karena kejahatan saja pemimpin itu karena Allah Ta'ala menguji kepada umat ini. Dinasihati dengan lembutkah? Atau disebarkan fitnahnya? Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kepada kita semuanya. dilihatkan oleh ayat Al Ibn Asim rahimahullah taala. Apa kata beliau? Dan hadis ini dikhasankan al Bani Man arata ayyan sokhalidi sultani. Siapa yang mau menasihati pemimpinnya, fala yubtihi ala niatan. Jangan dipeper kesalahannya di tengah umum. Ya. Jangan dipeper jangan diatur jangan dimasukkan koran. Jangan di internet, jangan dimasukkan di majalah. Dan jangan dibicarakan di khutbah. Fal yakhud wal yakhlu datang si dia. Bersepilah dengan si dia. Ini caranya menasihati pemimpin. Coba kan. kalau pemimpin walaupun kasar apapun, bengis apapun ketika dihadapi dengan lembut, insya Allah akan menjadi baik. Kalau tidak mau menjadi baik Allah Ta'ala yang menghukumi. Bayangkan Allah Ta'ala menyuruh Nabi Musa AS mengajak kepada siapa? Fir'aun. Idhab ila Fir'auna inna tawar. Berangkatlah kamu ya Fir'aun, eh, ya Nabi Musa kepada Fir'aun karena dia itu tahu melampaui batas. Ya. Allah Ta'ala menyuruh Nabi Musa dan juga saudaranya Harun. Idhab ila Fir'auna inna Bukan ajalah pengikutmu hai Nabi Musa tidak. Dua orang. Dan yang adalah ini ada orang punya ilmu. Dan orang punya ilmu ya ikhwan. Punya adab kepada orang salah. Sebagaimana Allah Ta'ala tidak menghukum Fir'aun kecuali disampaikan ilmu dulu. Dan bagaimana Allah Ta'ala memerintah kepada Nabi Musa dan Harun untuk menghadap kepada Fir'aun ini faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha itu surat Toha maka bicara kamu berdua wahai Nabi Musa dan Harun dengan bicara yang lembut bukan menantang melawan ya bukan bermaksud untuk menggulingkannya faqula lahu qawlan layyina bicaralah yang lembut Allahu yatazakkaru sudah barangkali Fir'aun itu mau ingat, mau sadar dan mau takut pada Allah. Ini menunjukkan nasihat yang baik belum tentu di, diterima. Tapi kewajiban kita apa? Menyampaikan. Jadi bukan menggelar ke sana kemari masuk YouTube yang lainnya. Ini begini, ini begini. Nah, ini keliru. Ya. Datangi kalau tidak bisa mendatangi maka kirim surat bagaimana Rasulullah SAW mengirim surat dengan bahasa yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala manita huda. Semoga keselamatan orang mengikuti petunjuk. Nah, saya murah bukan dicaci matinya. Ya. Kemudian dikirimnya ke Herakles, ke Raja Persia, ke Najasi yang lainnya. Hasil masuk Islam seperti Najasi. Dan ada yang sifatnya dia dia mau dicoba sopenya sehingga Allah Ta'ala menghukumnya. Dan ada pula yang dibacanya. Tapi tidak diamalkannya. Yaitu Iraklas. Ini cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau cara ini ditempuh pada zaman sekarang tidak mungkin akan terjadi rantakan sehingga pemimpin kalau pemimpin marah kaum muslimin ini kita bingung karena memegang orang-orang kuat mereka yang memegang senjata mereka, yang berhubungan dengan luar negeri mereka. Ya, lihat di Syria dan juga yang lainnya. Oleh karena para yaitu pemimpin yang digunakan tidak berhubungan dengan para ulama sunnah. Karena ulama sunnah lembut dia. Nah, inilah kadangkala orang itu dia melihat suatu kejahatan bukan bagaimana berpikir yang bagus melihat bagaimana orang tua kita dahulu atau para anbiya dahulu tetapi mengambil yang penting berbuat. Berprinsip seperti ini dimungkinkan untuk berhasil. Padahal itu bukan membawa kepada keberhasilan. Inilah makanya kita bagaimana dengan adanya fitnah bukan kita menambahi fitnah. Tapi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berilah petunjuk pemimpin kami ini sebagaimana doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma fi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah berilah petunjuk kaumku ini karena mereka belum punya ilmu dia sholat dilempar ya Sholat yang tidak salat dilempar sampai Allah Ta'ala menyuruh malaikat penjaga hutan. Suruh datang kepada Rasulullah SAW. Nabi, aku ini diutus oleh Allah Ta'ala. Apa yang kamu mau, aku akan laksanakan. Seandainya pohon besar ini, gunung ini suruh menimpakan ke kaummu, saya akan laksanakan. Apa katanya beliau? Saya berharap cucunya masuk Islam. Subhanallah ya. Dizalimi seperti itu. Ya. Bukan ya hancurkan. Kalau hancur semuanya lalu gimana kita mau bisa berkembang? Tidak bisa orang tuanya mengamalkan sunnah. Barangkali anaknya yang mengamalkan sunnah. Nah begitu Rasulullah SAW berdakwah. Ya. Bukan berarti beliau itu tidak Nah, beliau itu takut kepada orang kafir enggak. Takut kalau langkah beliau tidak cocok dengan perintahnya Allah Taala. Nah, ini yang dia kata takuti. Makanya para ulama sunnah bukan kerutak kerutuk ya di dalam menghadapi satu masalah tapi melihat sejarah bagaimana orang dahulu dan bagaimana solusinya. Maka para ulama sunnah menasihati dengan lembut. Ada pun diterima atau tidak itu bukan hak kita karena hak kita wa ma'alika illal balahul mubin. Kamu hanya menyampaikan. Belaka Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man Kamu wahai Nabi tidak bisa memberi petunjuk orang yang kamu suka yaitu pamanmu itu Abu Talib tapi Allah taala yang memberi petunjuk. Begitulah kalau muslimin wal muslimat sebagian penjelasan tentang bagaimana kita menyikapi fitnah dan ini masih banyak sekali insyaallah lain waktu jika Allah taala masih memberi kesehatan kepada kita semuanya insya Allah akan kita lanjutkan barangkali ada pertanyaan silahkan kita Yohan berita itu kadangkala benar, kadangkala tidak. Walaupun itu ditayangkan di gambar, ya. kadangkala berita itu benar, kadangkala tidak. Maka kita bukan berarti kalau tidak mengikuti berita lalu kita ini acu tak acu dengan saudara kita. Doa kita mohon kita kepada Allah Ta'ala agar mereka mendapatkan petunjuk. Itu jalan yang paling bagus. Karena tidak mungkin kita akan dibohongi. Jangan sampai kita dipancu musuh oh, saudara kita gilingan lalu kita berontak padahal itu dibuat-buat oleh mereka. Ingat orang kafir itu kerjanya bagaimana membuat berita kita termakan dengan berita. Tidak kita anak akal hanya sekedar mendapatkan berita ini tidak mengapa. Kita bersedih dengan saudara sedihnya saudara kita. Tapi kita apa yang kita mau lakukan dengan berita itu? Kalau ada orang minta sumbangan untuk kita kirim sumbangan, alhamdulillah mudah. Kalau kita menuju ke sana menuju perang harus ada izin ambil. amri. tidak kira firu firu. Kalau tidak jangan karena negara ada hubungan dengan negara. Dan kita hanya jangan berpikir satu pihak. Ketika saudara kita dihancurkan oleh orang kafir karena saudara kita hanya beberapa kelintir, jangan dihancurkan dulu. Kita lihat saudara kita yang lain ya sedikit. Orang kafir banyak di situ. Maka kita hendaknya hal ini berhubungan dengan orang punya ilmu. Jadi kita tidak harus ya. Dan alhamdulillah ya kawan berita itu walaupun kita tidak apa melihat internet masih juga ada fulan yang mengatakan karena berita itu akan disebarkan oleh mereka. naba'in mustaqarun Berita itu akan menyebar dan kamu akan tahu. Jadi bukan berarti kita tidak tahu sama sekali, tapi kita bagaimana ya menyikapi berita yang ada itu, kemudian kita tidak habis ya. Kalau kita membaca nanti dan itu itu tadi bayangan kita kalau kita harus membaca sekian banyak itu belum tentu benar, tapi yang terus menyikap kita waktu. Dan sudah kadang-kadang kita menjadi panas. Kenapa saudara kita demikian? Maka sebaiknya kita mohon kepada Allah Ta'ala. Bagaimana saudara kita istiqamah, saudara kita di Palestina ini kembali kepada yang hak, ya kemudian bersabar atas musibah yang ada karena Allah Taala menjanjikan ya ayyuhalladzina amanu intan surullah yang surkum orang beriman kalau kamu menolong sama Allah Taala kamu akan ditolong maka tidak ada para anbiya yang tidak ditolong oleh Allah Taala karena istiqomahnya tapi terkadang orang Islam ini hanya lambang Islam yang dipakai kemudian Tata cara hidupnya setiap harinya tidak sesuai dengan sunnah. Bagaimana Allah Ta'ala mau menolongnya? Ya. Allah akan menolong hambanya yang istiqomah di atas sunnah. Dan bersabar atas musibah. Dan itu semua para anbiya ditolong oleh Allah Ta'ala karena istiqomahnya. Kul tu billah sumastaki. Jadi silahkan kita mendengar. Namun jangan sampai semua berita yang kita tangkap itu mesti kebenarannya. Dan ada hadis kafa bil mar'i kadiban ayyakula bima sami'ah. Cukup orang dikatakan pendusta ketika dia menyebarkan semua berita yang diterima. Ya. Jadi kalau berita itu tidak benar ya, ya nah, kalau benar ada berita demikian ada orang-orang punya ilmu yang memberitahu kepada kita tolong sampaikan apa itu kunut nazilah ya kita baca kunut nazilah kalau tidak kita mohon kepada Allah Ta'ala. Makanya pada waktu kita khutbah cuma sempatkan. Rabbana firlana. Wali ikhwanina ladina sabakuna bil iman. Ya Allah ampuni dosa kami. Dan dosa-dosa saudara kami yang telah melampaui kami. Rabbana la tuzikulubana kulubana Hati dan ya Allah jangan kau palingkan hati kami setelah kami mendapatkan petunjuk. Jangan kami itu maknanya kami dan saudara kami. Baik yang kena musibah atau tidak. Karena doa ya kalau doa terpenuhi syaratnya dan orang didoakan dia mau beramal saleh, insya Allah akan terkabulkan. Wallah. Karena apabila membaca Al-Quran selalu berpikiran aneh-aneh dan selalu melayang kemana-mana. Baca Al-Quran dengan memahami maknanya. Kan baca Al-Quran sekali itu belum belum bagus. Nanti kalau sudah dua kali, tiga kali, empat kali menjadi tenang, seperti obat. Al-Quran itu sifat lima itu. Apa sekali minum belum terasa. Kalau nanti sudah sekian hari berkali-kali ada terasanya. Al-Quran juga begitu. Maka upayakan bagi orang yang baca Al-Quran masuk pikiran aneh-aneh. Nah, pahami baca dan tarte dan baca maknanya. Lama-lama akan mengena. Ya, jadi memang awal lain. Apalagi kita baca Al-Quran sebelumnya disibukkan dengan urusan dunia belum nempel. Nanti kalau sudah lama reda pikiran kita dengan pikiran tentang dunia. Makanya kalau kita sholat, hendaknya sebelum kita sholat ini berhenti dulu dari pekerjaan. Ya, ringankan, biar istirahatkan akal kita ini, pikiran kita. Sehingga nanti kita sholat tepat waktunya kita bisa tenang. Jadi orang yaitu baca Al-Quran selalu berpikir aneh-aneh, maka ini perlu kita membaca dan difahami mana? Kok belum konsentrasi terus saja. Terus saja karena Allah mengatakan inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan itu ada kemudahan. Wallah. Baik, ya. Ya. Bagaimana kita membedakan ajak orang pada pada waktu kejadian pada era Iya. Jadi kan waktu itu kan itu pemimpin Hajat bin Yusuf itu ya, dia itu pemimpin yang zalim. Tapi dia muslim. Ya. Bayangkan Ka'bah itu ditetel, dipukuli. Apa katanya para sahabat? Berkata pada sahabat Anas, "Wahai sahabat, kenapa kita tidak bertindak pelajaran bahwasanya hari ini lebih baik daripada besok. Dan Ibnu Taimiyah menjelaskan tidaklah pemimpin yang dikoteta melainkan sesudahnya akan lebih jahat. Ya. Sesudahnya akan jahat. Dan betul. Negeri yang digusur pemimpinnya kalau nantinya akan terjadi lebih jahat. Walaupun itu ada sebagian nanti baik. Tapi jahatnya lebih banyak daripada dia bersabar. Kenapa kalau kita bersabar mohon kepada Allah Taala akan reda kemarahan ini. Karena marahnya pemimpin lainnya lain dengan marahnya orang tua kita. Orang tua kita mungkin hanya ngeplak kita. Pemimpin. Ini bukan berarti kita tidak menasihati pemimpin, tidak menasihati dengan jalan yang lembut, adanya surat, Adanya datang satu atau dua orang di situ tanpa memberitahu saya telah datang di istana begini-begini nggak bisa, Nggak ada faedahnya dan itu belum tentu juga menyelesaikan perkara. Apa katanya beliau? Man arata ayyan sahalihi sultan. Siapa yang menasihati pemimpin, fala yudhi dan Jangan dipeper kesalahan. Ini harus beliau. Yang kita harus samin awatona wa may yuti rasulullah faqad kata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah SAW maka dia berarti taat kepada Allah. Lihat, ya negeri yang suka digoncang oleh rakyat, hak hancurannya kan banyak. Berbeda dengan orang negeri yang sabar umatnya, ya dia mau menasihati lewat yaitu para ulamanya sunnah, ya maka akan berubah. Kita saja ya Kita ini kalau salah disebar kesalahan kita di tengah orang, orang itu bu, bu, bisa kita pukul. Tapi kalau kita salah datang oleh sebuah Pak, maaf Pak ya. Walaupun mereka marah saat itu mungkin dia berpikir, oh, ini orang datang kepada kita memberi nasihat, mungkin dia akan menjadi pelajaran. Ya. Nah, nah kalau sudah dilakukan lembut seperti itu nggak berjalan. Seperti siapa? Nabi Musa alaihissalam ketika diperintah oleh Allah Taala untuk menasihati siapa? Fir'aun. Berhasil apa tidak? tidak berhasil. Kalau sudah tidak berhasil melawan, yang melawan Fir'aun siapa? Allah. Bayangkan Fir'aun itu tenggelam bukan diuber oleh Nabi Musa AS. tidak. Tapi justru Nabi Musa dikejar. Apa kata Allah? Pukulkan tongkatmu. Dia tenggelam. Ini satu sejarah. Nabi Ibrahim AS dibakar kekuatan visi yang dimiliki para anbiya dengan kekuatan orang kafir menang orang kafir Bayangkan perang Badar 300 lawan 1000. Tapi Allah menurunkan malaikat 1000. Ya. Itu mereka orang kafir melihat oh, jumlahnya banyak orang Islam. Padahal orang Islam melihat jumlahnya sedikit. Pertolongan Allah kadang-kala kita dihadapkan fitnah itu ikhwan kita lupa siapa yang buat fitnah ini. Bayangkan ketika Rasulullah SAW dikejar dibuat, gua, apa kata sahabat? Abu Bakar ya Fatimah. Kalau mereka melihat di bawah maka mereka akan kalau mereka melihat mereka akan melihat kita. Kalimat yang lunak tadi apa katanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La inna Allah ma Kamu jangan sedih Allah telah menolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang menolongnya. Wallahu waliyul ladina amanu. Allah hanya wali orang beriman itu ayatnya. Wa annal kafirina la maulana. Jadi kita menghadapi situasi ikhwan, kita hadapi dengan dalil dan bagaimana sejarahnya orang dahulu. Ini penting juga bukan pusat Lalu bagaimana pendapat fulan, bagaimana pendapat fulan. Gak tahu fulan bukan mendapatkan wahyu. Inilah kesalahan kita. Gimana kita mempelajari sejarahnya orang dahulu? Ya, untuk kita terapkan pada zaman sekarang wal ibrah karena kisah yang dahulu itu sebagai pengalaman sebagai pelajaran untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh